Lalu setelah itu kemudian beliau hendak menyebutkan bahwa al-iman pun mempunyai rukun sebagaimana Islam mempunyai rukun. Adapun rukun iman telah disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Jibril yang masyhur dengan enam perkara. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala Al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umurin bahwa beriman kepada Allah itu mengandung empat perkara. Mengandung empat perkara. Al-awwalu. Perkara yang pertama. Al-imanu biwujudillahi ta'ala beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewujud. Beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beriman tentang rububiyatullah. Yang ketiga tentang uluhiyatullah. Dan yang keempat tentang al-asma wa sifat. Yang keempat, perkara ini harus ada pada diri seorang muslim dan harus meyakininya dengan sebenar-benar keyakinan untuk mencapai kesempurnaan Islam mendapatkan dari seorang muslim yang kamil Adapun beriman tentang wujud Allah Subhanahu wa taala وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس Dalil tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang pertama bisa dilihat dari fitrah. Yang kedua secara akal. Yang ketiga secara syarak. Kemudian yang keempat secara hissi yaitu panca indera. Wa amma dalalatul fitrati ala wujudi. Adapun dalil fitrah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Fa inna kulla makhluqin qad futira 'ala al-iman bi khaliqihi. bahwa sesungguhnya setiap makhluk sudah merupakan fitrah pada dirinya untuk beriman terhadap sang pencipta min ghairi sabqi tafkirin atau ta'limin tanpa perlu ada pemikiran ya dan tanpa perlu ada ilmu karena itu sudah merupakan fitrah yang ada pada seorang. Ya. Dan dia tidak akan keluar dari fitrah ini kecuali ada sebab yang mengeluarkannya. Pada asalnya setiap manusia kullu insan meyakini ada penciptanya, ada Rob, yaitu Allah Subhanahu wa taala. ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة dan tidaklah berpaling dari ketentuan fitrah ini, dari keharusan fitrah tersebut. Illa man tara'a ala qalbihi ma yasrifuhu anha. Kecuali orang yang sudah tara'a ada sesuatu yang muncul di dalam hatinya yang mana sesuatu ini menyebabkan dia berpaling dari fitrah tersebut. Ya, apakah fikrah syuyu'iyah, komunis, atau yang lainnya, Yahud, Nasara. Pada asalnya seorang itu Muslim di atas fitrah. Oleh karena itu, anak-anak yang meninggal ya, yang belum mencapai usia balik, mereka telah mendapatkan jaminan surga. Hanya terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang anak orang kafir. Naam dan yang sahih wallahu alam bisawab mereka pun tergolong dalam orang-orang telah mendapatkan jaminan surga. Karena mereka berada di atas fitrah. Naam. لقول النبي صلى الله alaihi wa alihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah Tidaklah satupun anak yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrah Fa'abawahu yuhawidani. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkannya jadi Yahudi. Au yunasirani. Atau menjadikannya Nasrani. Au Atau yang menjadikannya Majusi. Pada asalnya dia Muslim. Dia di atas fitrah dan fitrah itu adalah tauhid. Yang merubah dia dari tauhid itu siapa? Orang tuanya yang membimbing dia, murabbinya. Menjadikannya sebagai Yahudi, Nasran, atau atau yang lainnya, Budi, Hindi, Konghucu, kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, Sini menunjukkan bahwa sesungguhnya fitrah seorang mus eh, seorang manusia annahum alal Islam. Yang kedua, dalil secara akal. Wa amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala. Adapun pendalilan secara akal yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها disebabkan karena makhluk-makhluk ini yang terdahulu dan yang akan datang sabiqaha yang lalu lahiqaha yang kemudian yang menyusul kemudian La buddalaha min khaliq. Pasti dan harus ada pencipta. Bukan hanya sekedar terjadi begitu saja. Itu tidak mungkin. Pasti punya pencipta. Aujadaha yang mewujudkannya. la yumkinu an tujida nafsuha binafsiha. Karena tidak mungkin dirinya sendiri menciptakan dirinya. Nah, itu tidak ada contohnya seperti itu. Dirinya menciptakan dirinya. Gimana? Oke. Buku ini siapa yang bikin buku ini? Ya buku ini sendiri. Khair makul. Secara secara akal kalau ada yang ngomong seperti itu hilang akalnya nih sinting, gila. Bagaimana mungkin dirinya yang menciptakan dirinya sendiri? Ya dirinya dulu tidak ada. Nah kalau tidak ada bagaimana bisa dia ciptakan dirinya sendiri? Fakidus syai' mada? La yu'ti. Hilangan sesuatu tidak bisa memberikan yang lain. Naam. Ini pertama, tidak mungkin. Kemungkinan kedua, bahwa dia menjadi ada ya kita ini manusia atau yang lainnya kenapa muncul muncul secara tiba-tiba hmm? kenapa ini ada eh, tiba-tiba begitu saja kenapa muncul dunia tiba-tiba tidak ada yang menciptakan tiba-tiba seperti itu Nah, ya atau dengan istilah yang lain kebetulan begitu kebetulan saja kenapa muncul langit ya kebetulan kenapa matahari ya kebetulan masya Allah matahari yang setiap hari demikian teratur hilang matahari datang bulan sertai bintang-bintang yang indah ah datang siang hilang malam datang malam hilang siang dengan beraturan pada jam-jam yang telah ditetapkan. Gak pernah terlambat, gak pernah bolos itu matahari. Gak ada istilah bolos. Hah? Gaib. Tetap dengan teraturnya. Kalau kalau buatan manusia kadang takhalaf, iya kan? Kadang rusak, nah, pelni, walaupun sudah teratur, ya kadang-kadang terlambat, kadang-kadang masuk dok harus diperhatikan, harus diperbaiki karena ada kerusakan. Matahari dari dulu sampai sekarang gitu itu juga. Nah, subhanallah. Nah, apakah yang seperti ini mungkin dikatakan bahwa alam ini terjadi secara tiba-tiba? Tidak mungkin. La yumkinu antu jada sudfatan. Tidak mungkin diwujudkan secara tiba-tiba. Nah. La yumkinu antu jida nafsuha binafsiha. Tidak mungkin dirinya mewujudkan dirinya sendiri li'anna syai'a la yakhluqu nafsah karena sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya Lianna qabla wujudihi ma'dum fakaifa yakunu khaliqan. Sebelum dia ada dia kan tidak ada. Nah, bagaimana mungkin tidak ada itu menjadi pencipta? Namanya tidak ada. Eh tidak ada itu? Eh, ini tidak ada. Loh kok bisa dikatakan pencipta? Nah, menciptakan dirinya sendiri. Tak mungkin. Wala yumkinu an tujada sudfa. Ya, dan tidak mungkin ya diwujudkan secara tiba-tiba. Nah, tidak mungkin. Demikian teratur. Mungkin nggak antum ya pohon misalnya antum apa pecah-pecah begitu. Setelah dipecah-pecah dibuang, pak tiba-tiba jadi lemari. Mungkin enggak? Jadi rak buku misalnya. Hah? Kayak dongeng, hmm? tendang perahu jadi perahu terbalik jadi gunung. Mungkin tidak? Mustahil. Nah, ada istilah yang tiba-tiba demikian indahnya. Mungkin tidak ada orang yang potong-potong besi lempar jadi kipas angin seperti ini. Hah? Mustahil ya ikhwan. Nah, dengan teraturnya, masya Allah. Itu tentunya dikerjakan secara apa? Teliti. Nah, dan ada yang membuatnya seperti itu, dan yang membuatnya ya ahlinya, kan begitu. Lianna kulla hadithin la buddalahu min muhdith. Setiap yang hadith, makhluk, itu pasti ada yang mewujudkannya. Nah, ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم dan disebabkan karena wujudnya ya dengan pengaturan yang demikian indah watanasukil muta'alif dan yakni saling sinkron begitu cocok antara satu dengan yang lainnya. Naam, pas saling apa? menguatkan teratur walir tibat al-multahim dan saling berhubungan dengan hubungan yang erat kuat bainal asbab wa musabbabatiha antara sebab-sebab dan akibatnya. Nah, coba bayangkan Gak pernah itu bersatu antara malam dan siang, gak pernah. Kalau malam sudah pergi, datanglah siang. Mereka bergantian terus. Subhanallah. Wa bainal kainati ba'dhiha ma'a Dan di antara seluruh alam, seluruh makhlukat, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Demikian teraturnya, Yamna'u man'an batan. Ini mencegah ya dengan pencegahan yang sangat ayakuna wujuduha hasudfatan bahwa wujudnya itu tiba-tiba tak mungkin nah ya idil maujudu sudfatan laisa ala nizam fi asli wujudihi ya kan kalau yang ada muncul secara tiba-tiba, itu tidak akan teratur, tidak akan beraturan pada asal wujudnya. Ya. Nah, tidak akan beraturan. Tak mungkin bisa beratur seperti itu. Antum lemparkan buku kitab-kitab misalnya, tak terak. Tidak mungkin akan langsung teratur kalau antum tidak mengaturnya. celit-celitnya, nomornya. Nah, melemparkan bata, tidak mungkin akan langsung tersusun jadi rumah. Nah, kecuali kalau ada yang menyusunnya, disusun semen. Ya. Baru dikatakan muntazim, teratur. Kalau tidak, tiba-tiba begitu saja mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin dari dulu manusia hidungnya tetap di wajahnya dan teratur. Hmm. Nah, kalau tiba-tiba, nah, gimana ya kawan kalau tiba-tiba? Kadang ada yang lahir hidungnya di dekat duburnya, mengerikan. Nah, hmm. matanya itu di dalam telapak tangan. Jadi kalau ngelihat gini, tutup mata, aneh. Nah, akan berlainan keadaan itu. Tapi subhanallah, teratur. Hidung pada tempatnya, mata pada tempatnya, tangan pada tempatnya. Naam. Fakaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawurihi. Maka bagaimana mungkin ya dia bisa teratur di saat tinggalnya dan berkembangnya demikian. Wa idza la yumkin an tujada hadhil makhluqat an tujida hadhil makhluqat nafsaha bi nafsiha kalau kemudian makhluk-makhluk ini tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri wala an jada sudfatan tidak mungkin juga diwujudkan secara tiba-tiba ta'ayyana ayyakuna laha mujidun Maka tidak ada kemungkinan yang lain. Melainkan pasti ada yang mewujudkannya wa huwallahu rabbul alamin yaitu Allah subhanahu wa ta'ala وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalil akli ini dan petunjuk yang qat'i tersebut di dalam surah At-Tur. Ya. Di dalam surah At-Tur Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini untuk berdialog dengan akal-akal mereka. Dengan istilah yang disebut oleh mantiqiyun as-sabr wa taqsim jadi dibagi begitu. Yang tidak ada pembagian berikutnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini pun di dalamnya terdapat faedah sabr wa taksim itu. Di mana Allah membagi yang tidak ada kemungkinan keempat. Dari pembagian itu. Haitsu qala di mana Allah berfirman di dalam surah At-Tur ayat 35 am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun apakah mereka itu diciptakan dengan tanpa sesuatu Ya, ini diciptakan muncul secara tiba-tiba tercipta secara tiba-tiba sudfah ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri diri mereka Naam. Yakni yaitu kata beliau annahum lam yukhlaq lam yukhlaqu min ghairi khaliq. Yaitu bahwasanya mereka tidak diciptakan tanpa ada pencipta. Ya. Walahumul ladzina khalaqu anfusahum, mereka juga tidak menciptakan diri-diri mereka. Fata'ayyana ayyakuna khaliquhum Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada kemungkinan kecuali kemungkinan yang terakhir yaitu Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka. Walihada lamma sami'a Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu oleh karena itu ketika Jubair bin Mut'im mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur Ketika Jubair mendengarkan Rasulullah membaca surah At-Tur, fabalagha ayat maka sampailah kepada ayat-ayat ini Rasulullah membaca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbik am humul musaytirun. Naam Wa kana Jubair yawma idzin musyrikan Pada waktu itu Jubair masih dalam keadaan musyrik Sering beliau dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat maghrib membaca surah At-Tur ini Kala ketika itu kata Jubair ketika mendengarkan hadis itu uh, mendengarkan surah at tersebut dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada qalbi ayatir, Hampir saja hatiku ini mau terbang rasanya. Ya. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini untuk menyentuh hati dan akal mereka. Tidak mungkin mereka menciptakan diri mereka tidak mungkin mereka tercipta dengan begitu saja. Kalau begitu ada yang mencipta. Apakah mungkin yang menciptakan itu benda-benda yang tidak bisa bergerak? Dari kalangan patung-patung, sesembahan-sesembahan. Nah. Wadhalika awaluma ma imanu fi qalbi. Dan inilah yang pertama menetap iman itu di dalam hatiku. Sehingga setelah itu beliau kemudian menjadi seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wal nadrib matalan yuwaddihu laka. sini kami akan memberikan permisalan yang akan semakin memperjelas bagimu. Fa innahu law haddatsaka. Ya, sesungguhnya kalau ada orang ya, law haddatsaka syakhsun ada seseorang yang mengabarimu, yang memberitakan khobar kepadamu. Ya. An qasrin musyayyadin. Tentang istana yang tinggi menjulang, hebat. Yakni istana megah begitu. Nah. Ahatat bihil hadaiku yang mana istana yang megah ini, yang tinggi menjulang, itu di sekitarnya ditumbuhi oleh kebun-kebun. Di sekelilingnya kebun-kebun. Hadikah-hadikah. Indah betul ya. Wajarat bainahal anhar di antara kebun-kebun itu mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Hah? Pondok kayak gini, ada yang sholat malam, keenakan orang pada tidur. Nah, dialiri sungai-sungai di bawahnya. Wa muli'a bil furus wal asirrah. Istana ini dipenuhi yakni firas firas, Nah, Kasur-kasur permadani, ranjang-ranjang. Nah, Wah, demikian indahnya istana ini. Wa zuyyina bi anwa'iz zinati. Dan dihiasi dengan berbagai macam perhiasan. Ya. Sampai tiangnya itu dari perak. Dinding-dindingnya itu catnya lapisan emas. Nah, perhiasan yang indah. Bunga berwarna-warni. Nah, namanya surga dunia. Nah, min mukawimati dari yang apa? Yang menegakkan istana itu. Wakum mukamilati dan penyempurna-penyempurna. Ya. Dari istana itu. Paham ya Mukawim sama mukamil. Kalau Mukawim ya penegaknya. Ya, seperti kita lah. Bahan pokok apa? nasi, itu mukawim. Tapi kalau mukamil seperti apa? Sayur, naam, yang lainnya. Nah ini juga istana ini ada penegaknya, ada pula penyempurnanya. Ini betul sempurna, indah, coba dibayangkan. Halamannya, di dalamnya penuh dengan ranjang-ranjang, permadani, hmm, kasur-kasur. laka dan dia mengatakan padamu orang ini, Inna hadal kasra wa ma fihi min kamal bahwa istana ini ya dengan kesempurnaan yang ada padanya kamu tahu siapa yang menciptakan dia sendiri mewujudkan dirinya dia sendiri menciptakan dirinya sendiri kelihatan orang ini oh Langsung aja tinggal ya akhi. Kenapa? Fi aklihi syai. Ada sesuatu pada akalnya. Hmm? Au sudfatan kata surfatan biduni mujid. Atau dia bercerita. Dan yang mengherankan bahwa istana ini tiba-tiba ada begitu saja. Tidak ada yang mewujudkannya. Tidak ada yang menciptakan. Nah. Kau tinggalkan ya. Hmm. Ya, antum berbicara dengan orang yang di luar dunia antum begitu. Nah, dia di dunia lain, antum di dunia lain. La badarta ila ingkari dzalika wa takdzibihi. Nah, tentunya kamu langsung saja melakukan pengingkaran dan mendustakannya. Wa adatta haditsahu safahan minal qaul. Engkau akan menganggap pembicaraan dia itu kebodohan dari per perkataannya. Afa yajuzu ba'da dhalika an yakuna hadzal kaunul wasi' bi ardihi wa sama'i? Apa memungkinkan yang demikian? Dengan adanya yakni alam yang demikian luas, buminya, langitnya, wa aflakihi, falaknya, wa ahwalihi dan keadaannya, jagat raya, wa nizamihil badi al-bahir dan teraturnya yang demikian indah dan menakjubkan Qad aujada nafsa apa mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Aujida sudfatan biduni mujid. Atau didapati secara tiba-tiba tanpa ada yang mewujudkan. Mustahil. Nah. Ya. Maka ini khawani azakumullah sangat jelas bagi kita bahwa secara akal sesungguhnya tidak mungkin terjadi suatu kejadian tanpa ada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab ila huna. Tafaddalu hafizakumullah.